hari ini pembahasan seputar sikap alusunah terhadap pemerintah dan Alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita dan sudah hadir di Sukoharjo sejak tadi malam dan insya Allah nanti beliau akan bersama kita dalam kajian ilmiah yang akan kita laksanakan pukul 8 sampai dengan selesai di Masjid Pondok Pesantren Al-Khos yang akan bahas seputar tema barisan ulama pembina sunnah.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 Dan juga merupakan perkara yang penting sekali sesuai dengan pandangan para sahabat Ridwanullah alaihim ajma'in dan juga sebelumnya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu tentang masalah sikap yang benar dari setiap muslim kepada para penguasa yang ini datang di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 59 yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman يا أيها الذين آمنوا أتيعوا الله وأتيعوا الرسول وأولي الأمر منكم Wahai orang-orang yang beriman Taatlah pada Dan taatlah pada Rasul Dan penguasa kalian Dan para pemerintah kalian Ya ayat ini sungguh jelas sekali bagi kita semua bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyeru setiap mukmin nidaul iman panggilan seruan dengan sebutan yang paling mulia bagi mereka yaitu al-iman mengingatkan mereka bahwa yang akan diperintahkan adalah perkara yang penting sebagaimana datang dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu إذا samita Kalau Allah Taala ya ayyuhal ladzina amanu fara'i السمع Jika engkau mendengar Allah berfirman Wahai orang yang beriman Maka siapkanlah pendengaranmu Faina khairun yu'mar Wa syarrun yunha Karena itu adalah merupakan Perkara yang akan diperintahkan Dan juga kejelekan yang akan dilarang. Ayat ini hak agung yang merupakan pokok yang agung dari sikap seorang mukmin. Ati Allah, taatlah kalian pada Allah. Mentaatinya, melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Wa Rasul dan juga taatilah pada Rasul Taatilah perintahnya. Jauhilah larangannya. Benarkanlah semua khabarnya, semua berita-berita yang datang darinya. Dan janganlah beribadah pada Allah kecuali apa yang disyariatkan olehnya. Yang ini menunjukkan betapa pentingnya dari ayat ini yang merintahkan pertama ketaatan pada Rabbul Khaliq pada Allah Subhanahu wa taala kemudian kepada Sayyidul Mursalin yang hanya dari dialah dibolehkan untuk beragama wa ulil amri minkum dan juga yang memiliki amr yaitu perintah atau perintah dari kalian dan ada nukta di sini yang disebutkan oleh para ulama bahwa di sini atiur rasul wa ulil amri minkum Padahal sebenarnya ati Allah, ati Rasul, wa ulil amri minkum. Bahwa yang ketiga, ini ada tiga yang wajib ditaati. Pertama adalah Allah, kemudian yang kedua adalah Rasul, yang ketiga adalah ulil amr, yaitu pemerintah yang memegang pemerintahan atau penguasa. Bahwa fi'ilnya yaitu fi'il amrnya di sini hanya dua. Adapun yang ketiga ini diataskan pada Rasul yang menunjukkan bahwasanya ketaatan pada amr adalah tabi' mengikuti ketaatan pada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dengan mana bahwasanya ketika seorang mentaati wal amr berarti dia taat juga pada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan juga diartikan juga bahwasanya ketika seorang mentaati wal amr maka wajib dengan ketaatan pada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah perintah yang agung dari Allah Subhanahu wa taala yang akan kita jadikan sebagai dasar di dalam bahasan kita. Karena itulah yang merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. sebagai dikatakan oleh Imam Ja'far atau Bari dalam tafsirnya tentang tafsir ayat ini, يا أيها الذين آمنوا أتعوا, رب أتعوا الله ربكم فيما أمركم به وفيما نهاكم عنه وأتعوا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم فإن في طاعتكم إياه لربكم طاعة Baik orang yang beriman, taatlah kepada Allah, Rabb kalian, pada apa yang dia perintah pada kalian dan pada apa yang dilarang dari kalian. Dan taatlah pada Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Karena sungguhnya dalam ketaatan kalian pada Muhammad sekaligus ketaatan kepada Rabb kalian. Yang juga di dalam makna wal amr telah datang beberapa pendapat dari para ulama yang bisa digabung dan dikopermikan bahwa amr adalah al ulama wal umara. Karena kedua inilah yang wajib ditaati dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini datang dari tafsir para mufassirin dan juga Al-Hafidh al kemudian juga dari Al-Hafidh Al-Hajar dan Al-Hafidh Al-Rajab Al-Hambali. Bahwa mereka dan juga ulama yang lain menafsirkan bahwa arti dari wal amar adalah al ulama wal umara yaitu para ulama dari umat ini yang mereka lah yang wajib taati dalam agama para umara yang cukup wajib taati dalam agama dan dunia sebagaimana para ulama Ayat ini adalah ayat yang jelas sekali dan juga sangat gamblang bagaimana sikap yang benar dari seorang muslim, seorang mukmin kepada Allah, pada dan kepada para penguasanya. Itu wajib mentaati pada mereka. Dan kemudian juga datang yang kedua dari pokok yang kedua dari petin, yaitu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kehidupannya dari hati-hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang merintahkan kepada kita semua agar mentaati wal amr tidak membatalkan bayat kepadanya dan sabar atas curangan dari para penguasa. Yang ini kehidupannya kalau kita sebutkan hadisnya, bisa dilihat dalam kitabul imarah dalam Sahih Muslim ataupun dalam kitab-kitab yang lainnya. Dan dalam kita nukilkan sebagian darinya di antara dari Badah bin Samit radhiyallahu taala anhu. Bahwasanya dia berkata, "Ja'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ضيعناه Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil kami, menyuruh kami maka kami membayar beliau fakana fi ma alaina maka diantara yang diambil atas kami di dalam bayat tersebut an bayana ala sami wa ta'ah iman syadina wa makrahina wa yusrina wa asrina wa yusrina agar kami mendengar dan taat dalam keadaan lapang dan sempit dalam keadaan sulit dan mudah wa alaina dan atas sikap egois atas kami wa alla nunazi al amr ahlahu dan agar kami tidak mendapat kekuasaan dari pemiliknya ilan tara kufran buahan indakum min allahi fi burhan kecuali jika kalian melihat kufur yang jelas dan nyata yang kalian punya bukti di hadapan Allah Subhanahu wa taala Syekhul Islam rahimahullahu taala ketika mengomentari dari hadis ini beliau berkata ini adalah perintah agar selalu taat walaupun ada sikap egois terhadap amar ya ini merupakan kedzaliman darinya dan larangan dalam kekuasaan dari pemiliknya yaitu larangan yang berontak kepadanya karena pemiliknya adalah hul amar yang diperintahkan kepada taati dan mereka adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan untuk merintah Jadi ini contoh hadis yang datang dari Rasulullah SAW di sini dalam Sahih Muslim di dalam Sahihnya yang jelas sekali menunjukkan pada kita sikap yang wajib ditempuh oleh setiap mukmin di dalam menyikapi pemerintahnya yang di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan untuk mendengar dan taat dalam segala kondisi. Dalam keadaan lapang dan sempit, dalam keadaan sulit dan mudah. Ya, ini penting sekali kita beri garis bawah atau penegasan bahwa ketaatan adalah mutlak dalam semua keadaan. Tidak yang dalam keadaan yang lapang taat pada penguasa, kemudian ketika keadaan sulit kemudian mencabut ketaatan sebagaimana praktek yang ada dari kaum muslimin. Ketika mereka tidak ada apa-apa, makmur hidupnya taat pada penguasa. Tapi ketika mulai ada kesulitan, kesempitan, mulailah mereka keluar dari jalan yang sahih, dari jalan yang lurus di dalam masalah ini dan sedikit demi sedikit kemudian berhentak keluar ketaatan pada penguasa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Bahkan di sini kita melihat dalam kondisi apapun bahkan sampai ketika ada asarah yaitu sikap egois dari penguasa. Penguasa mengambil sendiri ke dunia kemudian diberikan pada rakyatnya misalnya. Bahkan lebih parah lagi kita melihat di kondisi yang wajib kita tetap untuk taat pada penguasa. Wa Rasulullah SAW bersabda wa in daraba dhahrak wa in akhadha malak. Alaikum bisan wa ta'ah wa in daraba dhahra wa in akhadha mana. Wajib atas kalian untuk mendengar dan taat walaupun amir penguasa tersebut memukul punggungmu dan juga mengambil hartamu. Sampai kondisi seperti ini tetap kita diwajibkan taat kepada ulama. Yang ini jelas sekali menunjukkan bahwa kemasannya perintah Rasulullah SAW adalah bersabar dalam ketaatan pada penguasa tidak terpengaruh dengan kondisi apapun masih kondisi ini jelas kita selalu mengulang bahwa maksud ketaatan di sini di dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala selama tidak bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala karena la ta'ata li makhluqin ma'siyatil khaliq tidak boleh taat pada makhluk di dalam bermaksiat pada pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang berikutnya yang bisa kita nukil juga dalam kesempatan ini dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Inna yasta'malu alaikum umara fata'rifuna wa tunkirun Sesungguhnya akan datang bagi kalian para pemimpin yang berbuat ma'ruf dan mungkar. Berbuat baik dan jelek. Waman karya faqad bari. Barang siapa yang benci kemungkaran tersebut sungguh dia telah lepas dari dosa. Waman ankara faqad salim. Dan barang siapa yang mengingkari maka sungguh telah selamat. Walakin man radiya wa taba. Maka itu orang yang dosa adalah orang yang meridai menyetujui dari perbuatan mungkar tersebut dan mengikuti. Dialah ratusan. Maka para sahabat bertanya, Ya Rasulullah la nuqatilahun. Wa Rasulullah, tidakkah kami memerangi mereka? Yaitu para penguasa ini, yang berbuat kejelekan ini. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la masallu, jangan selama mereka masih sholat. Janganlah kalian berangi mereka. Yang di sini Sekolah Islam tim ya dalam kitab Minhajus Sunnah mengomentari dari di sini beliau bersabda uh, beliau berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang memerangi para pemimpin dalam keadaan mereka melakukan perkara-perkara yang mungkar. Ini menunjukkan bahwa tidak boleh mengingkar penguasa dengan pedang sebagaimana difahami oleh orang-orang yang meraih para penguasa dari kelompok Khawarij, Zaidiyah dan Mu'tazilah. Kemudian hadis yang berikutnya yang lebih menguatkan masalah ini dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir fa innahu man faraqa jama'ah shibran Famata famitatan jahiliyah. Barang siapa yang melihat pada pemimpinnya perkara yang dia benci, maka hendaknya dia bersabar. Karena sesungguhnya orang yang melepaskan diri dari jemaah setingkal, kemudian dia mati, maka mati adalah mati jahiliyah. Al-Imam al ini ketika menafsirkan atau memberi syarah dari hadis ini, beliau mengatakan, Maksudnya hendaknya dia bersabar atas perkara yang dia benci dan tidak keluar dari kata tempat apa pemimpinnya. Karena itu dia akan menjaga tertumpahnya darah dan menghindarkan fitnah. Kecuali jika pemimpin tersebut telah kafir dan menampakkan hal yang melisi seruan keislaman, maka tidak boleh taat pada makhluk dalam hal tersebut. Kemudian beliau juga mengatakan Hadis ini merupakan dalil bahwa penguasa tidak boleh diturunkan dengan sebab kefasikan kezaliman dan tidak boleh merebut kekuasaan dari penguasa dengan sebab hal itu. Yang juga dalam perkataan Al-Imam Al-Aini ada faedah yang bisa kita ambil bahwasanya di antara hikmah dari ketaatan seorang mukmin pada para penguasa untuk menghindarkan tertumpahnya darah dari kaum muslimin karena jelas sekali dalam khuruj keluar dari ketaatan atau memberontak pada penguasa akan menimbulkan kerusakan yang besar yang ini terbukti dalam sejarah Islam sebagaimana dikatakan oleh Syekh ya ketika beliau menyebutkan dari Lubair dan juga yang lainnya yang mereka kurus pada wal amar waktu zamannya belum mengatakan sudah menceritakan keadaan mereka semuanya bahwa mereka ma'akamuddin walakau dunia bahwa mereka tidak menegakkan agama pada pemerintah ini dan juga tidak menyisakan dunia yang akhir ataupun maksimal dari keadaan mereka adalah menang. Kemudian setelah itu kemudian dikalahkan dan terbunuh. Atau kalau kalah dari awal, jelas lebih parah lagi akan rusak dari segi dunia dan agama. Dan ini juga penting sekali bahwasanya di dalam masalah ini bukan hanya dalam masalah dunia saja Bukan dalam masalah agama jelas. Yang pertama ketika seorang melanggar dalam masalah ini maka akan keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Sebagaimana ayat yang pertama kali kita baca dalam pertemuan pagi ini bahwa ketaatan pada Allah ada ketaatan pada Allah dan Rasulnya. Kemudian juga di dalam hadis-hadis yang lain yang begitu banyak tentang larangan Rasulullah SAW untuk memberontak ataupun keluar khuruj dari Fawal Amr dan dijelaskan oleh para ulama dengan hadis ini dan yang semisalnya maka para sahabat menerapkannya dalam kehidupan mereka. Mereka mengetahui bahwa hadis-hadis ini termasuk landasan landasan Islam yang Islam tidak bisa tegak kecuali dengannya para sahabat yang menyaksikan perkara-perkara yang mungkar yang jelas dari Aziz bin Muawiyah, Hajat bin Yusuf dan para pemimpin yang datang sudah mereka kecuali Khalifah Umar bin Abdul Aziz maka mereka para sahabat ini melarang berontak pada para penguasa tersebut atau mencela mereka dan mereka memandang bahwasanya orang berontak pada para penguasa telah keluar dari seruan kaum muslimin menuju jalan khawarij Inilah yang jelas para ulama ketika melihat dan juga menelusuri, menelaah dari sikap para sahabat kepada para penguasa pada zaman mereka. Tadi telah kita jelaskan tentang dalil dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga penjelas dan juga penjelasan para ulama terhadap ketuanya. Kemudian yang ketiga yang lebih memperkuat dalam masalah ini dari dalil ketiga dari dinul Islam adalah ijma. Dan telah datang nukulan ijma dari para ulama yang mereka telah sepakat atas haramnya keluar dari ketaatan pada penguasa yang zalim dengan cara apa saja entah dengan cara lisan dengan ucapan ataupun dengan perbuatan yang ini semua dengan hadis yang di atas dan juga tentang mafsadah kerusakan yang ditimbulkan oleh khuruj dari tumpahnya darah, kacauan, kerusakan, kehilangan kestabilan, kacau keperluan. Inilah pokok yang terpenting di antara pokok yang terpenting dari sunnah jemaah yang juga dari sini dibedakan antara sunnah wal jamaah dengan ahwal bidah. Sehingga kita melihat bahwa para ulama menuliskan masalah dalam kitab-kitab mereka. Seperti dari Imam Utsman As-Sabuni rahimahullahu taala dalam kitab kita salaf ashab hadis yang beliau berkata ashab hadis memandang solat Jumat salat Id dan salat yang lainnya di belakang setiap imam yang muslim yang baik dan maupun yang fajir maupun yang jelek dan juga mereka memandang hendaknya mendoakan kebaikan pada para pemimpin dengan taufik dan kebaikan dan juga mereka tidak membolehkan khuruj keluar atau berontak kepada para pemimpin meskipun mereka melihat dari para pemimpin berpalingnya mereka dari keadilan kepada kecurangan dan ketidakadilan. Tidak kita kita salah ashab hadis halaman 106. Kemudian juga datang dalam kitab Kita atau ya. Imam Bucafar atau Hawi berkata, kami tidak mandang bolehnya berontak pada para pemimpin para wal amar meskipun mereka berbuat kecurangan. Kami tidak mendoakan kejelekan pada mereka. Kami tidak melepaskan diri dari kata pada mereka. Kami memandang kata pada mereka kata pada Allah Azza wa Jalla sebagai suatu kewajiban selama mereka tidak merintah kepada kemaksiatan. Dan kami doakan mereka dengan kebaikan dan keselamatan. Dan banyak dari para ulama yang memiliki ijma di dalam masalah ini seperti Imam An-Nawawi dalam Syaraf Muslim yang beliau berkata ada penhuruj dan merangi pada pemimpin maka hukumnya haram dengan kesepakatan kaum muslimin kalau kita melihat dari segi ijma-ijma yang tertinggi bukan para ulama bukan seluruh kaum muslimin kemudian juga Al-Hafidh Hajar di dalam fatul Bari juga menukil tentang masalah ini menukil dari Ibnu Batal bahwa dia berkata para fuqaha telah sepakat atas wajibnya taat kepada pemerintah yang menguasai keadaan wajibnya berjihad bersamanya dan puasanya ketaatan kepadanya lebih baik daripada berontak kepadanya. Karena ketaatan akan bisa menjaga tutupnya darah dan menangkan keadaan. Yang ini jelas sekali menunjukkan tentang masalah ini adalah masalah yang mujma' yang disepakati oleh para ulama. Sehingga tidak selepantasnya seorang muslim untuk milisinya di hadapannya ada tiga dalil yang utama dari dalil Islam, dari dalil agama. Kitabullah dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ijma yang ini semua menunjukkan tentang wajibnya mentaati para penguasa di dalam kepada pada Allah atau selama tidak bermaksiat kepada Allah dan juga haramnya untuk khuruj ataupun melepaskan diri dari ketaatan pada mereka. Kemudian juga di antara dalil atau syahid yang lain yang mendukung ijma ini selain kita buat sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah maqasid syariah. Bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menghasilkan maslahat dan menyempurnakannya sekaligus menghilangkan dan mafsadah dan menguranginya demikian juga menepis mafsadah yang lebih besar kerusakan yang lebih besar dengan lampin yang lebih ringan kerusakannya jika saja amar ma'ruf dan nahi mungkar termasuk wajiban-wajiban dan syariat yang agung maka tidak boleh tidak pemaslahat yang dihasilkannya harus lebih besar dibandingkan dengan maksadahnya. Jika maksadah yang timbulkan oleh al-ma'ruf dan nahi Munkar ini lebih besar dibandingkan maksadahnya, kata beliau kata sekolah Islam Demia, maka hal itu tidak termasuk di dalam hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang datang dari perkataan sekolah Islam Demia dalam kitab Majmu' Fatawa. Dan kita kalau melihat praktek yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana beliau melihat kemungkaran yang besar. Tapi ketika beliau melihat kalau diingkari akan lebih besar lagi, akan muncul kemungkaran lebih besar lagi, maka beliau tidak mengingkari. Sebagaimana ketika Makkah sudah taklukkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berubah dari terlalu kufur pada terlalu Islam Kemudian beliau melihat kondisi Ka'bah tidak sebagaimana fondasi Ibrahim. Dan ini mungkar. Karena dikhawatirkan orang akan tawaf dengan tidak benar, karena kan tidak lengkap tawafnya. Kalau kita melihat penghijrah Ismail itu bukan di luar Ka'bah, bukan di dalam Ka'bah aslinya. Maka ketika beliau tidak mengubah itu beliau tidak jadi sebagaimana hadis yang sahih. Tafsir oleh dari Aisyah radhiyallahu bahwa Rasulullah sabda pada Aisyah radhiyallahu anha, "Lawala kana mungkin hati hadis su'afin kufri la damtul Ka'bah Wala la bainaituha ala qawaid Ibrahim." Seandainya karena bukan kaum ini baru saja keluar dari kufuran, maka sungguh saya akan merobohkan Ka'bah dan akan saya bangun sesuai dengan pondasi Ibrahim. Tapi kita melihat bahwa beliau tidak melakukan hal itu karena beliau melihat kalau dilakukan menghilangkan ukuran tersebut akan timbul bukan yang besar yaitu kufuran dari Quraisy yang mereka berdosa masuk Islam. Inilah kita melihat bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perhatikan atau mafsad dan maslahat bahkan ketika ada kemungkaran kemudian ketika diingkar akan kemungkaran yang besar beliau terjadi melakukan dan juga dalam kitab Manhajus Sunnah Sekulisam Temiyah telah menyebutkan beberapa kasus dari khuruj dan juga akibat jelek dari khuruj tersebut seperti kisah khurujnya hussein bin Talib meskipun dan akhirnya beliau kemudian uh, rujuk beliau tidak kembali dari kurut ini karena beliau juga diajak oleh orang kufah ataupun dibujuk oleh orang kufah untuk datang pada mereka intinya bahwa bahwasanya itu adalah timbul fitnah yang besar dengan terbunuhnya Husain bin Ali bin Abi di Karbala yang setelah itu tidak semakin berkurang fitnah bukan semakin besar yang ini menunjukkan bahwa perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bersabar atas kecurangan ataupun kejelekan para pemimpin dan larangan dari keluar ketat pada mereka adalah perkara yang paling memaslahat bagi para hamba dari segala dunia dan akhiratnya. Dan bahwasanya setiap orang yang menyelisih hal tersebut baik secara sengaja maupun tidak sengaja tidak mendapatkan kebaikan dari perbuatannya bahkan kerusakan yang didapatkannya. Karena itulah muji Hasan bin Ali ketika dia menjaga tertumpahnya darah kaum muslimin dalam hadis yang masyur yang sahih فبلغ سبعها ابن هذا السيد ويسيسكره به بين في عطينا عظيمتين للمسلمين Sesungguhnya cucu ini anakku adalah Sayyid yang Allah akan mendamaikan dengan Hasan ini dengan suku Hasan ini dua kelompok yang besar dari kaum muslimin belum memuji Hasan ketika Hasan merelakan turun dari mana waktu itu menyerahkan kepada Muawiyah bin Sufyan radhiyallahu anhu untuk menjaga tumpahnya darah kaum muslimin yang berperang waktu itu. Ya Rasul memujinya. Dan tidak pernah Rasul Rasulullah memuji kecuali pada hari itu dan tidak pernah memuji orang yang berperang dalam fitnah. Ini jelas pokok yang keempat yang juga pokok-pokok syariat itu tentang maqasid syariat yang cukup sekali dari sini kita jelas sekali tentang masalah ini didukung oleh berbagai macam dalil dari kita bulan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian juga dari ijma bahkan dari itu syariah semua menunjukkan tentang wajibnya taat pada penguasa dan juga tentang haramnya huruf dari mereka dan dari kita sebutkan tentang pernyataan Rasulullah Alaihi Wasallam yang beliau menyebutkan tentang kurus yang timbul pada sejarah Islam yang kemudian kesimpulannya hasil maksimal dengan mereka adalah mereka kalah ada kalanya mereka menang mudah hilang tidak ada bekasnya sudahnya yang kata beliau mereka tidak menegakkan agama dan tidak menyisakan dunia ma'akamudin wala abqau dunia tidaklah menegakkan agama dan tidak menyisakan dunia Kemudian juga dalam kitab makalah Islamiyin Al-Imam Ibn Hasan Al-Ash'ari menyebutkan 25 pemberontak dari bait tidak ada satupun yang mendapatkan maksud yang mereka inginkan. Dan banyak sekali contoh pada zaman ini yang kita melihat keadaan yang dahulu dan sekarang di negeri-negeri Islam bagaimana ketika terjadi kurut ini tidak ada kebaikan mereka dapatkan bahkan Mustadah karena itulah benar yang dulu dikatakan 60 tahun dengan pimpinan yang jelek lebih baik daripada satu malam karena ada pimpinan. Nah, ini diantara hal yang merundukan tentang masalah ini yang insya Allah ini sangat cukup bagi kita semua untuk melakukan bagaimana kita bersikap di dalam masalah ini. Dan kalau kita mengatakan wajibnya taat pada penguasa, jangan sampai disalahpahami bahwa dilarang setiap muslim untuk menasihat penguasa. Bahkan menasihat penguasa adalah merupakan perkara yang wajib sesuai dengan kemampuannya. Bahkan Rasulullah SAW nanti yang saya tidur nasihat. dengan nasihat. Akan tetapi ada catatan penting dalam masalah ini bahwa dibolehkannya menasihati penguasa bukan berarti dengan segala cara. Tapi hanya dengan cara yang syar'i dan itibar pada salafus saleh. Dengan cara yang benar. Dengan cara yang perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau bersabda dalam hadis yang sahih. Yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya dan juga Nabi Asin dalam As-Sunnah dan disuaikan oleh Syarafan dan Dawu Jannah yang beliau bersabda, "Man arada yansuha li sultan bi amrin falyabdilahu alaniyatan walakin ya'khudha bi yadihi wa yakhlu bihi fa in qabila minhu fadhak wa illa kana qad ata alladhi alayhi lahu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang hendak menasihati penguasa pada suatu perkara, maka janganlah dia menampakkan padanya terang-terangan di depan umum, di depan manusia. Akan tetapi hanya dia pegang tangannya dan menyendiri dengannya, yaitu dengan sembunyi, dengan empat mata. Ya dia dan penguasa yang tahu. Kalau ikhlas pada Allah akan lebih ikuti sunnah. Kalau dia bisa menerima itu bagus. Dan kalau tidak maka dia telah menunaikan kewajibannya memberikan nasihat. Inilah yang datang dari petunjuk Rasulullah Alaihi Wasallam dalam masalah ini ketika datang petunjuk Rasulullah ketika datang sabda Rasulullah Alaihi Wasallam maka sudah tidak perlu kita melihat pada perkataan yang lainnya dari manusia yang tidak masuk yang bahkan mereka menentang Rasulullah SAW masalah ini dengan terang-terangan bahkan mereka yang sebagian orang menyebutnya sebagai orang yang berilmu tapi ketika milisi masa yang jelas milisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di dalam dinukil dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang mana beliau berkata, "Wahai para rakyat, sungguh kalian memiliki kewajiban pada kami. Nasihat dan cara sembunyi-sembunyi dan saling membantu dalam kebaikan." Ketika Ibn Abbas ditanya tentang cara Allah ma'ruf Benar mungkar pada penguasa Maka beliau mengatakan jika kamu harus melakukannya, maka antara dia dan dirimu saja. Inilah yang juga datang dari para sahabat yang lain sebagaimana nukil dari Usawah bin Zaid radhiyallahu taala ketika ada orang yang mengatakan kenapa kamu tidak mengkari pada Utsman kemudian mengatakan apakah kalau saya mengkari nasihat dia saya sampaikan pada kamu sungguh saya tidak akan pernah membuka pintu maksudnya dia telah menasihat dengan cara sendiri tidak pernah keluar dari masalah ini. Yang ini jelas menunjukkan bahwa kita tetap wajib sesuai kemampuan menasihati penguasa dalam kesalahan-kesalahan mereka ataupun yang memiliki tapi dengan adab yang syar'i. Bukan dengan cara provokasi ataupun agitasi ataupun demonstrasi atau unjuk rasa atau apa saja namanya aksi-aksi mokok makanan atau dan sebagainya yang jelas bukan dari Islam. Bagi kita melihat semua dari orang kafir yang tidak sepantasnya seorang muslim untuk melakukan hal ini semua karena seorang muslim adalah muslim al-islam ya'lu wa Islam adalah paling tinggi tidak ada yang di atasnya kenapa kita mencari kehinaan dengan mengikuti selain Islam yang Umar Khattab radhiyallahu taala anhu berkata nahnu qaumun azana Allah bil Islam إذا طلبنا العزة من غيره أذلنا Allah. kami mereka kaum yang kami diberi kemuliaan oleh Allah dengan Islam dan jika mencari kemuliaan dengan selain Islam maka Allah akan menggerakkan kami yang ini jelas sekali menunjukkan bahwasanya wajib atas setiap muslim untuk mengikuti mana Islam dalam segala tindak tanduknya jangan salah mengikuti semangat ataupun mengikuti dari hasutan ataupun ucapan-ucapan yang tidak berdasar sama sekali dengan dalil. Yang tadi telah kita sebutkan dalil-dalilnya lengkap. Dari kita pula dan sunnah Rasulullah, dari ijma para ulama, dari maqasid syariah, bahkan kita melihat dari perkataan para salafus saleh. Inilah kita berjalan di atas bayin dalam masalah ini. Dan insya ini yang bisa kita sampaikan dalam bab ini yang yang masih ada beberapa hal yang bisa dilihat di dalam masalah ini ada kita fokuskan masalah kita amalatul hukam Fidu'ul kitab wa sunnah Oleh Salam Bin Perjas, Rahimahullah Ta'ala Dan juga kitab Fikir Syiasa Syariah Fidu'ul kitab wa sunnah Oleh Syekh Khalid bin Ali Al-Ambari Yang difokuskan dalam masalah ini Yang bisa terujuk Di dalam permasalahan ini Ya pendengar yang berbahagia dari Mas Adi bersama Al-Ustaz Arifatul Ulum Khabidullah Ta'ala seputar pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini sikap al terhadap pemerintah di mana beliau menjelaskan tentang pentingnya kita untuk taat kepada waliul amri dan di sana ada maslahah dunia dan juga di akhirat dan ini merupakan pokok akidah yang diyakini oleh para sahabat dan juga para ulama yang ada setelah mereka. Berikutnya kita persilakan bagi para pendengar yang ingin bertanya di line telepon kami di 02718046051 di 02718046051 dan bisa juga di line SMS kami di 08564757 di 08122 5918881 Pendengar bisa bertanya di line telepon kami di 02718046051 maupun di line SMS kami kita memakai line SMS di 08122 591 kita bacakan salah satu pertanyaan di line SMS kita bagaimana sikap kita terhadap orang-orang yang mengkafirkan pemerintah dengan alasan tidak berhukum dengan hukum Allah Ta'ala sehingga mereka memberikan untuk membenci bahkan menyebarkan aib karena mereka bukan lagi karena berita bukan lagi muslim maka tidak tercela jika menyebarkan aib atau menyebutkan kekurangan dan kelemahan mereka Ustaz. Fadal. Itulah masalahnya ada dua poin. Yang pertama masalah takfir. Kemudian yang kedua tentang ghibah. Tentang masalah takfir, atau kekafiran dengan sebab tidak berhukum hukum Allah telah datang penjelasan yang jelas sekali dari para ulama dari para sahabat kemudian para imam dan juga para salafus soleh bahkan juga para ulama atau sunnah pada zaman ini yang telah datang tafsir yang sahih yang sahih oleh jalan dari riwayat oleh para ulama Tidak Abdullah bin Abbas Abdul Muttalib dalam masalah ini ketika beliau menafsirkan ayat dari surah Al-Maidah "Umma lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Yang beliau menafsirkan bahwa itu kufrun dan kufrin. Bahwa kufur di sana kufur yang tidak merupakan pelaku dari Islam. Dan sebagian riwayat boleh mengatakan laisa kama oleh Walaisa kama sepuluh nilai, Bukan seperti kalian maksud yang ketika para ulama yang tuliskan ini seperti Syalbani dalam kitab Silah Sahihah ya bukan maksudnya beliau mengomentari dari perkataan Khawarij yang mengkafirkan setiap pelaku dosa besar atau setiap orang yang tidak berhukum hukum Allah karena sangat berbahaya dari konsekuensinya. Kalau kita mengatakan bahwa setiap orang yang tidak berhukum mesti kafir keluar dari Islam ini berat sekali bahkan kita bisa mengatakan suhu ya, kamu sini akan kafir kalau kita menafsirkan seperti itu karena tidak ada seorang muslim yang sempurna dalam perbuatannya kalau dia misalnya berdusta dalam suatu keadaan tertentu yang namanya juga manusia orang yang berdusta jelas tidak menghukum Allah apakah kalau ada orang berdusta kita kafir kan ada juga yang mungkin malas melakukan kewajiban padahal itu wajib dilakukan kalau sesuai dengan kaidah orang khawarij ini dia juga kafir karena tidak mengikuti hukum Allah makanya ada di sini sekarang dijelaskan oleh para ulama bahwa tafsir ayat ini tidak sebagaimana yang tafsirkan oleh orang khawarij makanya benar sebagaimana tafsir dari Ibn Abbas Huma dia menafsirkan bahwa ini kufur ada dua macam. Sebagaimana fasik dua macam, sebagaimana zalim dua macam. Kufur ada yang kufur akbar, ada kufur asghar. Zalim ada zalim yang mengeluarkan dari Islam seperti syirikan yang besar. Ada zalim yang tidak mengeluarkan dari Islam. Fasik juga ada yang mengeluarkan dari Islam yang berarti kufur. Ada fasik yang maksiat Inilah yang kita melihat dari tafsir para ulama secara dari para sahabat dan generasi berikut dalam masalah ini. Tidak ada tafsir di sini, itu tafsir dari orang-orang yang menulis para sahabat. Karena dalam masalah tafsir tidak boleh seorang sembrono atau dia mengampangkan serama dalam masalah ini. Tidak semua orang yang berhukum dengan selain Allah maka dia kafir, sebagaimana jelas oleh para ulama dan juga para salafus soleh sebelum mereka maka juga kita melihat bahwa mengembalikan masalah takfir ini tidak boleh setiap person bahkan wajib kembalikan pada para ulama karena masalah takfir masalah din yang wajib dikembalikan pada syar'i tidak boleh seorang kafir semaunya yang sangat mengherankan bahwa orang-orang yang mudah mengkafirah ini mereka tidak konsekuensi ketika orang lain melakukan kesalahan utama penguasa mereka kafirkan Mengatakan mereka ketika berbuat kesalahan pada itu tidak berhukum kepada Allah mereka tidak mengkafirkan diri diri mereka ini jelas bukan sikap yang kedua kemudian yang kedua masalah ghibah kepada wali amar kita melihat dari pertama hukum asal ghibah adalah haram pada seorang muslim pada ghibah Allah menyerupakan sebagaimana makan bangkai daging saudaranya sebagai saudaranya. Yang begitu banyak dari hadis Rasulullah terlarang ghibah. Termasuk pada penguasa, bahkan ghibah pada penguasa lebih besar maksadahnya. Karena akan menimbulkan kerusakan. Karena juga membuat rakyat tidak taat padanya akan membuat, membuat kacauan. Makanya juga Allah menjelaskan ghibah pada penguasa lebih berat dibanding ghibah pada person atau pada ayat biasa. Yang jelas ini kita menjelurukkan kapan seorang ini bisa keluar dari Islam ketika dia berhukum hukum Allah dengan meyakini hukum itu relef, tidak eh, sesuai dia memakai selain hukum Allah dia menyatakan hukum Allah ini sama dengan hukum tersebut atau bahwa hukum manusia lebih baik ini pun juga harus ketika itu jelas kepada kufur dan juga ini harus kalau dia dikafirkan atau tidak harus lengkap dari syarat-syarat kafir oleh dirinya dan tidak ada penghalang untuk dikafirkan yaitu dia benar-benar mengetahui ilmu kemudian telah kemat hujah pada dirinya tidak mentakwil sebagaimana takwil kalau bid'ah yang mereka mentakwilkan yang ini jelas wajib ada kalau belum lengkap dari syarat kafirnya maka tidak boleh dikafirkan ini kalau jelas-jelas menguasai itu kafir kalau dia jelas belum kafir jelas tidak boleh kita memberontak pada dirinya dan kalaupun kafir apakah wajib berontak para juga menjelaskan dalam masalah ada masalah dan maslahat kalau misalnya penguasa itu kuat kemudian seorang muslim tidak mampu maka jelas tidak diwajibkan sebagaimana dahulu para Rasulullah SAW di Makkah melihat kufuran jelas depan mata beliau hidup dengan orang kafir tapi beliau tidak berontak pada mereka tidak melakukan sabotase pada mereka karena jelas tidak mungkin kondisi yang lemah Muslim waktu itu bahkan ketika melihat Yasir dibunuh, Sumayyah dibunuh, yang dihajar. Belum ketika itu melewati mereka mengatakan sobran al Yasir fa inna ma'aidakum al jannah. Bersabarlah, wahai keluarga Yasir, karena sungguhnya janji kalian adalah surga. Lebih dari itu. Karena jelas tidak mungkin waktu itu beliau berontak pada orang-orang kafir Quraisy dalam kondisi yang seperti itu. Kalau kaum muslim waktu itu berontak sekali langsung habis. Makanya tidak syarat memberontak pada penguasa yang kafir kalau kaum muslim tidak memiliki kekuatan. Itu kalau dia kafir. Apa kalau dia masih muslim jelas tidak boleh lagi karena merupakan pelanggaran pada perintah Allah dan Rasulnya. Nah, masalah ini masalah yang panjang sebenarnya, tapi insya yang tadi telah kita sampaikan dan bisa mencukupi dan bisa tidak di dalam rujukan-rujukan dalam masalah ini. Ya kita persilahkan kepada penanya yang berikutnya bisa bergabung bersama kami pada kesempatan pagi hari ini dalam kajian bersama Ustaz Arif Fadlul Ulam Hafizullah Ta'ala sebentar pembahasan kita sikap Sunnah terhadap pemerintah pendengar bisa bertanya di line telepon kami di 0271804051 di 8046051 dan juga di line SMS kami di 085 di 081225918881 kita bacakan saya satu pertanyaan di line SMS dari pendengar kita Assalamualaikum Waalaikumsalam Barakallahu fiqh Jika seseorang sudah bersungguh-sungguh mencari al-haq Tetapi ternyata dia terjerumus dalam pemahaman yang menyimpang bagaimana hal ini seperti membunuh diri yang terjadi dan juga pemahaman pemahaman menyimpang yang lainnya dan apakah hikmah dari hal ini Ustaz khair nah. yang pertama ketika seorang berusaha mencari hak dan ikhlas kemudian qadarullah Allah belum menunjukkan pada dia maka jelas itu ibrah pada yang lainnya bahwasanya dalam segala perkara terus melewati pintunya. Dalam masalah di masalah agama tidak bisa kita sembarangan. Makanya berkata Muhammad bin Sirin rahimahullah taala in hadra al-matin fanzura man ta'khudhu dinakum. Sunya ilmu adalah agama. Maka lihatlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Maka jelas dalam masalah ini ketika seorang mengambil agama wajib melihat kepada sumber yang syar'i sumber yang sahih bukan asal ambil ya kita melihat Rasulullah dan ulama orang satu dia para ulama adalah pewaris para nabi mereka lah yang diambil ilmu dari mereka ya, ulama yang bukan pewaris para nabi yang mereka mewarisi sunnah Rasulullah SAW dan mereka lah yang betul-betul melakukan mata rantai yang menghubungkan umat ini dengan kedua pendahulu mereka. Ini wajib diambil. Maka juga datang dari para tabiin yang mereka mengatakan kanu les al isna. Kalau Falamma waqa'atul fitnah kalau samulana rijalakum. Wa yu'khadhu min melalui sunnah itu min beda. Ini juga dari Muhammad Syirin dalam Qadim Muslim bahwasanya beliau berkata, dulu mereka tidak percaya tentang sanad. Tapi ketika terjadi fitnah, yang fitnah ini ada mengatakan tentang fitnah punya Utsman dan yang lainnya, tentang pernah waris dan yang lainnya, maka kemudian mereka berkata, "Samurana rijalakum." Sebutkanlah pada kami para perawi kalian. Berkata beliau, "Fayukhadhu ahli sunnah wa la yukhadhu aw yutraku ahli bidah." Diambillah menjadi sunnah dan ditinggalkan dari bidah. Dari sini menunjukkan bahwa wajib mengambil ilmu dari sunnah Sesuai dengan pesan dari Muhammad Sirin dan juga para ulama yang lain Mereka yang wajib diambil Dari sunnah adalah orang yang sunnah Rasulullah SAW Mengikuti sunnah para sahabatnya Lafu Rashidin Itulah di sunnah jamaah Maka di sini kita melihat juga banyak sekali Dari jelasan ulama Seperti siapa yang akan mengambil ilmu Jelas dari ulama sunnah yaitu mereka yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan juga tidak mengikuti hal-hal yang bid'ah yang menyimpang dari agamanya. Dan dalam segala perkara, dalam masalah kita, dalam masalah manhaj, dalam masalah ibadah dan yang lainnya. Jika itu yang bisa kita beribrah, bahwasanya kita wajib melihat siapa dari siapa kita belajar itulah merupakan pelajaran yang sangat berharga bagi kita dalam masalah ini. Nah, Ya kita persilakan kepada pendengar yang berikutnya kita bacakan set dari pendengar kita Barakallahu fiqh Ustaz saya dari Univet Universitas Veteran di Sukorjo Apakah dibenarkan bayat kepada imam mendirikan daulah Islamiah di Indonesia dan menolak hadis akad dalam masalah akidah Ustaz Ini mungkin juga berkenaan dengan fenomena NI pada saat ini Ustaz Untuk masalah bayat. Ini juga masalah syar'i. Dan ini juga sangat erat sekali hubungan dengan masalah ulama. Karena di antara apa yang agung dari ahli sunnah jamaah yang datang dari hati-hati Rasulullah SAW dasarnya adalah wajibnya berbayat kepada ulama dan tidak boleh membatalkan bayat tersebut pada siapapun. Dan bayat syar'i yang diberikan pada imam yang syar'i atau penguasa yang syar'i. Makanya juga Rasulullah SAW mewajibkan untuk memenuhi dan tidak membatalkan bayat ini. Yang juga datang dalam hadis yang banyak sekali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau bersabda hadis yang sahih yang masyhur juga, "Man mata wala ahmad bayah mata mithlan jahiliyah." Barang siapa yang mati dalam keadaan tidur dalam lehernya tidak ada bayat, maksudnya dia keluar dari bayat syar'i, maka matinya adalah mati jahiliyah. Ya, ini jelas sekali menunjukkan tentang pentingnya masalah bayat dan bayat tidaklah diberikan kecuali pada imam syar'i. Yaitu sebagian hadis Abdullah bin Amr yang mana Rasulullah SAW bersabda man bayat imaman fa'atau safqata yadihi wa samaratan qalbi wa yati'u in Fan ja'a akhar yanazi'u fadribu 'unuqal akhar. Barang siapa yang berjanji setia atau berbayat pada seorang imam menyatakan tangan dan yang disukai hatinya, maka dia menaati imam tersebut menuruti menurut kemampuannya. Dan jika datang orang lain untuk menentangnya, maka penggalan leher yang kedua tersebut. Dan juga yang masyhur juga dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, "Idza buya li khalifatain Faktulul akhira min Quran." jika dibayar dua khalifah maka bunuhlah yang terakhir dari keduanya juga bahwa yang kedua inilah yang tidak syar'i dan datang juga di dalam hadis bin Amr bin As bahwasanya datang perkataan Ahmad ketika beliau ditanya masalah pihak ini yang beliau mengatakan kepada orang-orang, tahukah kamu apakah imam itu yaitu kaum muslim yang berkumpul di atas dan semua mengatakan inilah imam. Jadi ketika kaum muslim sepakat, dialah yang merupakan pemimpin. Jadi bukan hanya pemimpin kelompok. Kemudian berkata Imam Al-Hasan bin Al-Barbahari, Barang siapa yang khalifah dan kesepakatan manusia yang mereka, maka dia adalah mukminin tidak dihalalkan oleh siapapun untuk menginap waktu malam dalam keadaan tidak memandang berarti dia memiliki iman. Kemudian berkata Imam Qurtubi dalam kitab al Jam' hamil Quran, adapun menegakkan dua atau tiga imam dalam satu masa dan satu negeri, maka tidak dibolehkan menurut ijma. Yang ini jelas menunjukkan wajibnya berbaiat kepada penguasa yang satu satu negeri. Tidak boleh untuk berbaiat pada yang lainnya. Dan yang sunnah yang saya adalah satu imam untuk seluruh dunia. Tetapi ketika nyataan yang ada, kaum muslimin yang terbagi menjadi beberapa negeri dan sulit disatukan, maka masing-masing penguasa negeri adalah imam yang wajib dibayar dan kata itu, kepadanya sesuai dengan batasan syar'i yang ini datang dari perkataan sosial Tim ya. Beliau mengatakan yang sunnah hendaknya seluruh kaum muslimin memiliki satu imam. Yang lain adalah perwakilan-perwakilannya. Jika terjadi keadaan di mana umat yang hal ini karena sebab kemaksiatan, atau kemampuan atau sebab yang lain sehingga terjadilah beberapa imam negeri, maka dalam keadaan ini wajib atas setiap imam agar menegakkan hudud dan menaikkan hak-hak. Ini jelas sekali menunjukkan bahwa kalaupun tidak hak untuk seluruh dunia, masing-masing negeri memiliki imam, itulah yang wajib untuk ditaati. Dan juga dinukil dari Imam Syaukani bahwa beliau mengatakan sudah menyebarnya Islam meluasnya wilayah-wilayah dan berjalan pada batasnya maka merupakan hal yang dimaklumi bahwa masing-masing wilayah memiliki seorang imam atau penguasa yang tidak berlaku kuasa di wilayah lain maka tidak mengapa dengan terjadinya berupa imam dan penguasa negeri dan wajib ditaati masing-masing penguasa negeri itu sesuai dilakukan bayat atasnya oleh penduduk wilayah masing-masing kemudian datang dari Syekh Muhammad Abdul Wahab beliau berkata para imam dari setiap mazhab telah sepakat bahwa barang siapa yang menguasai satu negeri maka dia memiliki hukum imam dalam segala sesuatu ini menunjukkan bahwa inilah imam yaitu menguasai satu negeri seandainya tidak seperti ini tidak tegak dunia karena kaum muslimin tidak banyak lama sebelum zaman Ahmad yang sekarang belum pernah bersatu di bawah satu imam dan ini menunjukkan bahwa imam negeri inilah yang wajib kita hati atau kita lebih jelas lagi bahwa penguasa kaum muslimin di setiap masing-masing negeri inilah yang wajib kita hati inilah yang riwayat bukan yang lain dari kelompok-kelompok sempalan ataupun yang lainnya yang tidak syar'i yang tidak disepakati kaum muslimin dalam kepemimpinan mereka. Nah, kalau masalah putra dari kelompok banyak sekali kita tidak eh, menyebutkan menyebutkan secara keseluruhan jelas apapun dari kelompok itu kalau dia kewajiban banyak maka itulah PR dan bid'ah sebagaimana kata para ulama karena yang satu tidak dikenal sama sahabat kecuali yang satu pada khalifah tidak ada bayat kelompok atau bayat hisbiah tidak ada. Ya, bayat pada Wal Amr waktu itu ketika kaum muslimin terpecah dari dua waktu itu ada di Andalus dari Bani Umayyah yang di Andalus, kemudian di timur ada Bani Abbasiyah yang di Baghdad. Maka semua para ulama dan juga para kaum muslim waktu itu mereka berbayat pada masing-masing terima mereka. Inilah yang datang dari zaman sahabat hingga hari ini. Nah, dan tentang hadis akad dalam masalah kita Orang yang menolak ini bagaimana hukumnya Ustaz? Nah masalah hadis akad dan masalah kita masalah bid'ah Karena tidak pernah kita melihat dari para imam Para sahabat sebelum mereka kemudian juga para ulama Memisahkan belakang dalam masalah kita disahkan mutawatir semua mengemani Selama itu sahabat dari Rasulullah SAW Maka mereka mengikuti sebagaimana perkataan yang Syarif Syafi'i dan sahih hadis umat hadis kalau hadis itu sahih maka itulah mazhab Dan dinukil juga dari kitab Risalah oleh Syalbani dari perkataan beliau tentang wajib mengikuti semua hadis Rasulullah di dalam segala perkara agama. Dan masalah ini masyur, insyaallah juga tentang ketika Rasul mengutus para dai yang mana lainnya satu orang mereka mengajarkan masalah kita juga. Tidak tukun dari kita para ulama yang hanya mengumpulkan hadis mutawatir masalah kita. Semua juga menjangkau tentang disekat masalah kita. Ini yang jelas menunjukkan tentang masalah ini tidak ada perbedaan. Nah. Ya insya Allah sebagai penutup kita simpulkan Ustaz materi kita kesempatan pagi hari ini. Ya. Tadi telah kita sebutkan tentang masalah wajibnya mentaati ulama amr dan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala haramnya milisi mereka dan wajibnya tetap memberikan bayat pada mereka tidak menyalahkan atau membatalkan pada mereka dan juga merupakan ijma dari para ulama dalam masalah ini tadi telah kita nukil dari ayat Allah melihat Rasulullah dan ijma para ulama dari maqasid syariah yang para ulama ahli sunnah telah sepakat wajibnya mentaati para penguasa dan bertaat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan juga perjalanan kaum muslimin menunjukkan bahwa tidak ada kebaikan di dalam khuruj dan inilah maka para sahabat soleh yang menunjukkan selalu bersabar di dalam hal-hal yang datang dari penguasa di dalam taala pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita melihat dan mungkin salah sebagai penutup dari materi kita bahwa Rasulullah bersabda ketika menasihati kaum muslimin ada penguasa yang fajir istiru alaikum sama ta'ah istiru hatta taritu ala haud. Kepada kalian sampai kalian menemui aku di telaga. Ini menunjukkan bahwa ketika seorang taat pada penguasa akan mendapatkan telaka Rasulullah SAW. Yaitu yang di akhirat yang ketika orang minum darinya tidak akan haus selamanya. Ini yang kita harapkan agar kita termasuk orang-orang yang mendapat telaka Rasulullah SAW dalam masalah ini dan bisa mengikuti petunjuk Rasulullah SAW di dalam masalah ini. dan semoga ini yang bisa memberikan faedah kepada kita. Semoga Allah memberikan kita manfaat dan amal yang nafi dan amal yang soleh dan juga jadikan kita menempuh jalan yang lurus jalan para Nabi rasulina SAW dan Solehin dan khairu da'wan alhamdulillah rabbil alamin. Ya, pendengar yang berbahagia, alhamdulillah kesempatan pagi hari ini kita bersama dalam kajian bersama Al-Ustaz Arifatul Ulum Khabidullah Ta'ala seputar pembahasan sikap al terhadap pemerintah dan insya Allah pendengar bisa bersama beliau lagi kesempatan pagi hari ini bisa hadir di kajian di Pondok Pesantren Al-Khasukuharjo yang akan kita laksanakan insya nanti pukul 8.30 sampai dengan selesai bertempat di Masjid Pondok Pesantren Al Sukoharjo dengan tema Barisan Ulama Pembela Sunnah.